Ya. Belum, safir. Tanya. Sifat allati laysa lahu dhid. Yang tidak memiliki lawan. dia hanya tunggal ya. sifat yang tunggal tidak ada lawannya yang pertama itu as-safir as-safir secara bahasa as maknanya yaitu hiddatus sawt suara tajam atau tajamnya suara. Bihaitsu yushbihu sauda ta'ir. Yang mana suara tersebut menyerupai suara burung. Menyerupai suara burung ini safir. Hidzu sawt Jadi runcing suara, tajamnya suara. وهو المؤلف رحمه الله تعالى عبارة عن صوت يشبه صوت الطائر adalah ibarah atau ungkapan dari suara yang menyerupai suara burung. Yashabu an-nutqa bi ahrufihi yang hal itu menyertai pengucapan huruf-hurufnya. Ya. Suara ini suara yang tajam yang yang menyerupai burung, dia menyertai pengucapan huruf tersebut. disebutkan dalam ringkasan Ustaz Majdi Allah kata beliau yaitu hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi makanin dayyiqin runcingnya pengucapan suatu huruf dan syau'an mururihi yang muncul ketika melewatinya yang muncul ketika melewatinya fi yang dhayyik pada tempat yang sempit yang dikarenakan makhrajnya sempit sehingga tatkala pengucapan suara tersebut melewati tempat yang sempit dari pengucapan huruf tersebut terdengarlah suara yang tajam atau yang runcing Hmm. Disebutkan di situ wahyia thalathatun huruf yang tersifat dengan sofir ini ada tiga yang pertama as-sad kemudian wazai wasin ini karena dayigi makan sempitnya tempat tersebut. Ya. Kita ketahui ketiga huruf ini keluar dari ujung lidah ma baina thanaya asufla wal 'ulya. Ujung lidah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Hmm. Ujung lidah berada di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ya kemudian lebih dominan cenderung ke gigi seri bawah ya. sehingga otomatis tempat keluarnya menyempit dari penyempitan itu terdengar ya, suara yang tajam ya. apa bahasa kitanya suara tajam itu semeripit eh. atau mungkin ada istilah lain iya, Saya saya usah khas ya, dikarenakan ini sempitnya kecilnya rongga antara geseri atas dan bawah ya, kemudian ditengahi dengan ujung lidah demikian pula zai az ya, dan sin as itu meruncing suaranya ya, menipis itu tiga huruf yang disifati dengan sifat as-saghir. Harus sering dilatih ya, karena memang sulit untuk mensofirkan sholat itu as bagaimana untuk kita menajamkan sholat ini ya. tidak syok tidak jadi syak ya syak jadi syok bawahnya diletakkan dulu sesuai dengan posisi makhrajnya. Gigi seri atas, bawah. Dan ya, diletakkan ujung lidah di belakang gigi seri bawah. Dengan ingat so diberikan isti'ana atau penebalannya. Ya. Ini semua tentunya akan lebih nampak tiga huruf ini dari sifat sofirnya kita kira sukun Bila sukun maka lebih besar, lebih nampak. insyaallah akan untuk melalui atau mungkin sebagian sudah melalui di prakteknya ya di Aisar ya, khusus pengucapan huruf-huruf ini so kemudian zai sin ya, semuanya dilalui dengan sofir dan juga tipis seruncing Tanya. kecuali sod dari ya ada ketebalannya yang ke-12 al-qalqalatu disebutkan beliau di sini secara bahasa maknanya secara bahasa yaitu al-idrabu wa tahriku al-idrabu wa tahriku Iddirab artinya apa? Goncang ya. طيب salafi muttarib salafi goncang yuddirab nah, dalam tahrik artinya bergetar bergerak atau bergetar itu kolak bergerak bergeser itu sama seperti seseorang mutaqalqal ila yamin ila shimal seperti dia bergerak ke kanan atau kiri secara bahasa wahia ibaratun an taqalquli al-makhraji bil harfi inda khurujihi sakinan hatta yusma' lahu nabratun qawiyyatun Maqalah adalah ibaratun antaqalqu lil makhraji. Ungkapan tentang taqalqu lil makhraji. Bergetarnya makhraj. Bil harfi ketika pengucapan huruf tersebut. Inda khurujihi sakinan yaitu tatkala keluarnya dalam kondisi sukun. Yang ketiga, keluar huruf tersebut dalam kondisi sukun maka adanya getaran adanya pantulan hatta yusma'a lahu nabratun qawiyatun sehingga terdengar lahu dari huruf tersebut nabratun qawiyatun pantulan yang kuat itu akibat getaran makhraj huruf tersebut ketika keluarnya dalam kondisi sukun sehingga terdengar pantulan yang kuat. Wa hurufu khamsatun dan hurufnya ada lima yajma'uha qawluka terkumpul pada ucapanmu qutubu jad sini qutubu jadin ya, qudu jadin qaf ba ba jim dal ya, pengucapan huruf ini dalam kondisi sukun maka akan terdengar nabrah qawiyah ya pantulan yang kuat yang perlu diingatkan bahwasanya qalqalah ini tidak cenderung kepada harokat tertentu ya. dikarenakan di sana ada banyak pendapat yang mengatakan bahwasanya qalqalah ini harus cenderung sebagainya ada yang mengatakan kepada harokat fathah ya ada yang mengatakan kepada harokat kasrah atau dhammah ya. maka qalqalah tidak ada kecenderungan kepada harokat tertentu ya, dari harokat yang tiga ya. tapi dia sesuai dengan tabiat huruf tersebut ya. tabiat dari huruf tersebut tanpa ada kecenderungan kepada suatu huruf yang lain sehingga tidak digiring sebagian ada yang mengatakan kalau sebelum huruf kolkola yang sukun tersebut fathah maka mendekati fathah Qul huwallahu ahad. Ahad. Ya, Karena semuanya fathah. Kalau sebelumnya dhammah maka mendekati harokat dhammah. Ya, atau sebelumnya kasroh maka mendekati harokat kasroh. Ya. Maka tidak seperti itu. Ya. Yang rajin yang kuat tidak seperti itu. Tapi dia sesuai dengan tabiat dari huruf tersebut. Kenapa? Tidak cenderung kepada harokat tertentu sesuai dengan yang mendahulunya sesuai dengan yang mendahului huruf-huruf qalqalah dikarenakan kecenderungan huruf qalqalah kepada harokat tertentu baik itu cenderung kepada fathah atau kasrah atau dhammah hal itu menyerupai kepada rum atau ikhtilas ya. dalam tata cara membaca ya. Al-Quran di sana ada istilah Ar-Rum dengan Al-Ikhtilamus Ar-Rum yaitu mendatangkan suara lembut dari sebagian harokat ya, mendatangkan suara lembut atau lirih dari sebagian harokat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya, didatangkan domahnya tadi lembut sedikit nasta'inu nasta'inu tidak jelas binunya disebutkan dengan pelan Ya, sehingga ketika kolkolah pun sama menyerupai harokat tertentu seolah-olah apa menyerupai arun tadi atau menyerupai al-ikhtilas ya, ikhtilas itu menyembunyikan ya, saking cepatnya ya. Kemudian juga yang ma'ruf dalam pembahasan ini yaitu maratibul qalqalah. Ya. Nanti insyaallah akan mungkin dilalui untuk gambaran maksudnya qalqalah ini ada tahapannya, tingkatannya. Yang pertama yang paling tinggi dari tingkatan qalqalah adalah al-mauqufu alaihi al-musyaddadu. Al-mauqufu alaihi al-musyaddadu masjid dalam kondisi wakaf ya. huruf kolkolah yang bertasydid diwakafkan itu lebih tinggi ya. sehingga diberi jeda sedikit untuk tasydid kemudian dipantulkan tidak langsung mantul ya. tabbat yada abi lahabin wa tab ditahan dulu untuk tasdid ya ditahannya ini untuk tasdid tab baru tidak langsung dipantulkan tab jangan ya. jadi tahan sedikit sebagai tasdid kemudian dipantulkan ini lebih tinggi kalkulahnya ya. Zalikal yawmul haqq sama seluruh huruf kolah yang tasdid mawkuf ya jadi tasjid kemudian diwakafkan itu lebih tinggi tingkatan kolkolahnya ya. ada pada huruf kof, ba jim dal ya. itu yang tasjid kemudian mauquf yang kedua al-mauquf alaihi ghairul musyaddad waqaf pada huruf-huruf qalqalah tetapi tanpa tasjid tanpa tasdid. Ini banyak. Al-muhim huruf qur'an tersebut diwakafkan. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ya, langsung mantul tanpa tasdid. Baik itu mauquf fi wasatil kalimah atau fi wasatil ayah atau fi akhiriha. Baik diwakafkan di tengah ayat ya ataupun di akhir ayat diwakafkan ingat di tengah ayat atau di akhir ayat al-muhim al-mauquf ali wakaf padanya dihentikan فتنها أيها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد تبي تنها آيات namanya طيب لم يلد ولم يولد baru di akhir ayat ketiga huruf perkolaan sukun tapi wasal seperti ayat tadi lam yalid wa lam yulad syahidnya lam yalid karena dia kondisinya wasal disambungkan tidak diwakafkan tadi yang kita baca mauquf wakaf karena berhenti jadi kalau disambungkan berarti mengusur. dan yang keempat al-mutaharrik huruf qalqalah yang berharokat itu lebih lemah lagi ya, tingkatannya keempat dia hanya asli sifat saja yang memiliki asal sifat tidak ditunjukkan qalqalahnya Yang berikutnya al-lim. wahua itu sudah bahasa maknanya suhulah Lim maknanya itu as-suhulah mudah gampang wa huwa ibaratun an khurujil wawi wal ya'i sakinatain ba'da fathin ungkapan tentang keluarnya huruf waw dan ya yang keduanya dalam kondisi sukun setelah fathah ya. gambaran atau ungkapan keluarnya huruf waw atau ya yang keduanya dalam kondisi sukun setelah fathah atau kata lainnya khurujul harfi bisuhulatin wa adami kulfatin ala lisan keluarnya huruf tersebut dengan mudah dan tanpa ada beban di lisan tanpa ada beban di lisan atau di lidah karena saking mudah keluarnya yaitu adanya pada huruf waw dan ya yang didahului oleh fathah waw dan ya sukun didahului oleh fathah seperti di situ tertulis nahwu khaufin baitin ya khaw mudah khaufin baitin tulin jadi lin ini sifat Nanti ada juga yang disebut dengan madlin. Kalau madlin itu yang di akhir kalimat seperti ini. Ya. Kalau di akhir kalimat baru dia termasuk dari madlin. Sifatnya lin disebut juga madlin. Cabang dari tabi'i, mad tabi'i. Ya. Itu lin di akhir kalimat di akhir kalimat. dibedakan ya antara lin sifat dengan mad. Iya. Kalau di Aisyah itu disebutkan di situ contohnya. Iya. ma'alinin wa suhulatin wa adami kulfatin ala lisan pengucapannya tadi disertai dengan lin yaitu ringan dan mudah tidak ada beban pada lidah pada lisan yang ke-14 al-inhirafu secara bahasa maknanya adalah al-mail miring atau condong ya. itu al-inhiraf Sering kita mendengar rojulun munharif, ya. Orang yang melenceng. Karena kalau melenceng itu berarti apa? Nggak lurus. Melenceng ini dari sasaran, dari tujuan. Berarti bengkok. Miring. وهو iya. ibaratun an mailir ra'i wal lami an makhrajaihima ila makhraji ghairihima ungkapan tentang condongnya ra dan lam dari kedua makhrajnya kepada makhraj lain Sehingga dia apa? Kedua huruf ini cenderung makhrajnya ini kepada makhraj lain. Gitu. Adanya kecenderungan antara pengucapan ro dan lam ini dari makhrajnya kepada makhraj lain. Dikarenakan lam inhirafun ila tarafil lisan ya, dia cenderung kepada ujung lisan warra inhirafun ila zahril lisan Sedangkan ro cenderung kepada punggung lidah. Dan juga wamairin palirin ialah ila jihatil lam. Sedikit cenderung kepada makhraj lam ro ini. Sebagian ada yang mengatakan karena lidah ini tidak lurus, bengkok. Ya. Pada makhraj ini terjadi kebengkokan, ya sehingga sifatnya mengikuti, ya, mengikuti. Tetapi secara istilah bukan diambil dari makhrajnya yang bengkok, hanya saja dia kecenderungan suara, pengucapan, ya, seolah-olah mendekati makhraj lain, ya, seolah-olah mendekati makhraj lain itu lam dan orok jadi lam cenderungnya ke ujung lisan padahal dia apa dari tengah menuju ujung ya. kemudian noro cenderungnya ke punggung lisan dan sedikit cenderung ke makhraj lam iya. mudah insya Allah kalau ini Dan yang kelima belas at-takriru wa huwa ibaratun an qabuli ar-ra'i lit-takriri. At-takrir secara bahasa maknanya itu i'adatu syai'i akthar min marrah. I'adatu syai'i akthar min marrah atau i'adatu syai'i marrah ba'da marrah. pengulangan sesuatu lebih dari sekali itu namanya takrir berulang-ulang ya. berulang-ulang wa ibaratun an qabulir ra'i lit takrir takrir ini adalah sifat yang mengungkapkan tentang menerimanya roh terhadap takrir getaran. Ro dia menerima getaran yang berulang-ulang. Jadi adanya irtiadu torofil lisan. Ya. Adanya getaran ujung lidah ya, yang berulang-ulang. Lirtiadi torofil lisan inda nutqi bihi dikarenakan bergetarnya ujung lisan, ujung lidah ketika mengucapkan ro. Ya. Ketika kita mengucapkan huruf ro, maka si ujung lidah itu bergetar, terjadi irti'ad. Seperti menggigil, bergetar, tidak diam. Nah, Sehingga dikatakan tadi berulang-ulang karena tidak bisa diam ujungnya ini. Saking lunaknya dia bergetar ujungnya. Untuk apa kita mengetahui bahwasanya roh ini kubul at-takrir ya dia menerima getaran atau identik pengucapannya disertai dengan getaran ujung lidah wa hadhihi sifatu tu'rafu litujtanaba la liyu'mala biha sifat ini diketahui dipelajari untuk dijauhi bukan untuk diamalkan ya di sifat takrir yang ada pada roh ini dipelajari, diketahui untuk dijauhi, ditinggalkan. Ya. Bukan untuk diamalkan. Bukan untuk diamalkan. Karena tadi roh ini identik dengan itu, maka jaga supaya tidak takrir berulang-ulang getarannya. Ya. وهو أرحم الراحمين أر jangan ar ya. Iya, getarannya itu dihilangkan bagaimana cara menghilangkan getarannya yaitu dengan menempelkan ujung lidah ke langit-langit atas tempelkan ujung lidah ke langit-langit atas itu cara menghentikan getarannya atau membuang getarannya Ya. Jangan direnggangkan, tapi kalau direnggangkan dia bergetar. Abtar, tar, tar. Segera ujungnya ditempelkan ke atas, ke langit-langit ujung. Ya. Cara menghentikannya sehingga seolah-olah terrem dia. Ya. Jadi jangan dibiarkan di tengah. Kalau di tengah dia geteran, nggak ada penahannya. Hmm. Sudah paham ya Dijauhi Jangan kar gitu. Karrotaini umpamanya ya. Itu ada tadi pelajaran Isa eh, Pelajaran tentang ro Tashdid Iya Farro Jangan farro umpamanya Jadi jangan dilamakan getarannya segera diremkan ke langit-langit atas. Yang ke-16 atafashi. Atafashi secara bahasa maknanya yaitu al-intishar wal-ibtisa' menyebar dan meluas. Menyebar dan meluas. Bahwa ibaratun an intishar rihi fil fami عند النطق bishin yaitu ungkapan tentang tersebarnya rih angin fil fami pada mulut ya, angin yang ada pada mulut ini tersebar melebar meluas ketika mengucapkan huruf shin sh tadi shin ya tadi yubashiruhum yubash tersebarkan ya, terpencarkan tadi. itu shin tersifati dengan intisyar sehingga syok tadi jangan jangan syok tapi dari ujung lidah tapi kalau shin dari tengah kemudian menyebar ke depan-depan mulut ini hanya satu shin saja hurufnya dan yang ke-17 al-istiqalatu Al-istiqalatu. Secara bahasa yang bermakna al-imtidad. Memanjang. Melebar. Istiqalah. وهي عبارة عن امتداد الضاد fi makhrajiha hatta tattasila bi makhrajil lam ungkapan tentang memanjangnya pengucapan huruf bod pada makrojnya ya. memanjang menggelembung menyebar ya, pengucapan huruf bod sehingga sampai pada makroj enam sudah kita lewati pembagiannya ya, karena lidah kita ini terbagi dua ya. dari tengah ke belakang itu huruf untuk huruf bod ya, dari tengah ke depan ujung lidah jadi lidah dibagi dua potong ya. tengah ke belakang itu dod kemudian tengah ke depan itu untuk lam ya. sehingga ini imtidadnya memanjangnya pengucapan huruf dod ini seolah-olah sampai kepada batasan masuknya huruf lam tengah ke depan yang hal ini tentunya lebih nampak ketika sukun ya. Dzalika fadl faub ada di pinggir ini seolah-olah dia manjang. dia faub dari faub ya. memanjang. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' Atau fi tadlil tablil ya, memanjang di pinggir ya, pinggir pinggir lidah ya, tidak pendek tidak tablil tidak ya. menggelembung cuman menggelembung menggelembung di sini bukan berarti ini harus melendung ya, atau harus kembung tidak ya, maksudnya memanjang ya. apa istilahnya itu hanya huruf bod ya. yang bersifat dengan istiqadah ya. karena seolah-olah pengucapannya tadi mendekati ke makhraj dan bukan hanya pangkal lidah eh, sisi pangkal lidah saja sehingga dengan demikian yumtaddu sautud dad min makhrajiha ila makhrajil lam ya. terpanjangkan suara pengucapan dhad sampai kepada makhraj lam selesai dari sifat al-huruf. Dan sini kurang satu sebenarnya yaitu al-ghunnah Allah alam apakah beliau berpendapat 17 ya. Para ulama yang lain berpendapat 18 itu dengan al-ghunnah ya. sehingga al-ghunnah termasuk dari sifat yang tidak memiliki lawan Dan gunnah adalah suara yang keluar dengan melibatkan al-khayshum, ya batang hidung. Yang sifat ini hanya dimiliki oleh dua huruf saja, yaitu nun dan mim atau mim dan nun. Sifat yang setia tidak terpisahkan dari mim dan nun. Kreatif pun tentunya di sana ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada tingkatan-tingkatan guna. Tapi tetap dalam kondisi berharokat pun mim dan nun ini tersifati dengan sifat guna hanya saja lebih ringan ya. lebih ringan insyaallah nanti tingkatannya dalam babnya saja ya. dengan ini selesai dari mempelajari makhraj dan sifatnya. Wah, Allah tinggal masuk nanti kepada pembahasan inti dari matan Tuhfatul Atwal ya, sehingga tafadzalu ya, dicicil, dihafal ya, sedikit demi sedikit dari abiyat ya, atau bait-bait syair yang ada pada matan kitab ini.